Ini ucapan musannif Abu Ja'far tahawi matan. Ucapan beliau ini disyarah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa qauluhu ucapan beliau wa ta'ammuq wa nazar fi dzalika dari'atul khudlan ila akhirih kata beliau at-ta'ammuq huwa al-mubalaghah fi talab syai maknanya adalah mubalaghah berlebih-lebihan fi talab syai dalam membahas sesuatu membahas sesuatu melampaui batas dikatakan tambo. Ini berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Sehingga at takif disebut tambo. Mempertanyakan kaifiahnya sifat Allah, kayak apa tangannya, kayak apa berbicaranya, kayak apa e, tingginya di atas arus. Ini semua tambo kok. Atau membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Sebagaimana ketika terjadi fitnah lafziyah. Para ulama ahli sunnah dengan tegas menyatakan bahwa laf, bahwa Quran kalamullah. Sedangkan Mu'tazilah mereka dengan tegas mengingkarinya dan menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Tetapi ciptaan Allah, makhluk. Kemudian muncul aliran-aliran ta'amuk. Apa itu ta'amuk? membahas lafal. Saya tidak membahas Qur'annya. Tapi saya membahas lafaz yang terdengar, yang diucapkan oleh orang ketika dia baca Quran. ini ta'amuk. Para ulama memasukkannya dalam golongan ta'amuk yang dilarang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan iyyakum wat tabaddu' iyyakum wat ta'ammuq iyyakum wat tanattu' wa alaikum bil atiq. Empat kalimat. Yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga diucapkan oleh para sahabat lain dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim. Apa kalimatnya? Pertama, iyyakum wattabaddu'. Hati-hati kalian dari mengada-adakan kebinaan Yang kedua, iyyakum watta'ammuq. Hati-hati kalian jangan membahas-bahas melampaui batas perkara yang tidak perlu dibahas. Yang ketiga, iyyakum wa ta'ammuq. Iyyakum wa tabaddu' ya, wa tanattu'. Yang ketiga, hati-hati kalian dari tanattu'. Tabaddu', ta'ammuq dan tanattu'. At-tanattu' adalah melampaui batas dalam mengamalkan sesuatu. Dalam beribadah, berlebih-lebihan. Diperintahkan sekian, dia melampaui batas. Maka ketiga-tiganya merupakan perkara yang menyesatkan perkara yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan sunnah. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan hati-hati dari tiga perkara ini. Hati-hati dari ta'ammuq, hati-hati dari tabaddu' dan hati-hati dari tanattu'. Sedangkan yang keempat, fa'alaikum bil atiq dan atas kalian untuk perpegang yang atiq. Yang atiq adalah yang pertama yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atas kalian. Untuk berpegang dengan apa yang mereka pegang. Maka di sini al-musannif juga sama sebagaimana ahlus sunnah ahlus sunnah imam-imam yang lainnya menyatakan bahwa taamuk melampaui batas dalam membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas ini menyebabkan kesesatan. Wal ma'na maka maknanya annal mubalaghah fi talabil qadari wal ghaus fil kalami fihi dzari'atul khudlan. Berarti makna ucapan musannif adalah kalau melampaui batas. Membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas. Atau al masuk dalam ucapan-ucapan dengan akalnya. Itu semua dari atul khudlan. Penyebab seseorang akan tersungkur jatuh pada kerendahan dan kehinaan. Ini masih berkait dengan pembahasan kemarin. Masalah qadha wal qadar. Kalau dua orang berdebat masalah takdir, dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, biasanya yang satu menjadi qadariyah, yang lain menjadi jabriyah. Mesti begitu. Tidak bisa, ini begini, tidak bisa. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Lihat ujung-ujungnya. Ujung-ujung yang satu sesat kepada qadariyah, lawannya tersesat pada jabriyah. Ini bahayanya kalau kita membahas dengan akal bodoh kita, atau dengan berbagai macam ilmu kalam, ilmu filsafat, maka yang terjadi adalah kesesatan. Qal Zari'atul khudlah. Makna zari'ah adalah wasilah, jalan menuju kehinaan. Wadzari'ah, waddarajah, wassulam mutaqaribatul ma'na. Dan tiga kata, apakah zari'ah atau darajah atau sulam atau yang keempat dzari'ah wasilah lihat wasilah dari'ah, darajah sulam. Semuanya bermakna wahid. Zariah yang mengantarkan pada sesuatu. Wasilah juga perantara pada sesuatu. Kemudian darajah juga tangga yang mengantarkan seseorang pada sesuatu. Sulam juga sama. Sulamannya tangga juga. Mutaqaribatul makna semuanya berdekatan maknanya. Wa kadzalikal khudlan wal herman wat tughyan. Demikian pula tiga kalimat al-khudlan Al-Hirman wa Tughyan. Itu juga mutaqaribatul ma'na aydan. Juga berdekatan maknanya. Khudlan artinya kehinaan. Hirman artinya terhalang. Tughyan artinya salah jalan atau menyimpang. Juga mutaqaribatul ma'na. Lakin al-khudlan fi muqabalatin nasr. Tetapi di sini khudlan bukan maknanya rendah artian sesat. Tetapi maknanya tidak ditolong diacuhkan. Kadang-kadang khudlan bermakna orang-orang yang diacuhkan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibela. Atau bermakna orang-orang yang tidak memiliki penolong dan pembela. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Musibah besar. Tetapi kalau tidak ditolong oleh manusia, sedangkan Allah membelanya, maka tidak peduli walaupun seluruh manusia tidak menolongnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Taifatul Mansurah. Rasulullah SAW katakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Apa di akhir hadisnya? La yadurruhum man khadalahum. Ini kalimat khudlan. Khadalahum. Tidak merugikan mereka tidak membuat mereka madarat. Man khadalahum, orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak menolong mereka. Ahli sunnah, ta'ifatul mansurah, tidak dirugikan sedikit pun kalaupun manusia seluruhnya memboikot, tidak menolong, tidak membantu, tidak mendukung, silahkan. La yadurruhum, tidak merugikan mereka, man khadalahum. Lihat pakai kalimat juga khadala. Berarti apa Man khadala? Dibiarkan, tidak ditolong, tidak didukung. Bisa bermakna rendah, terhina, bisa bermakna tersesat, bisa bermakna tidak ditolong. Kata Syekh di sini Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa dalam hadis ini dalam ucapan beliau bahwasanya membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri bahkan membahas pada perkara-perkara yang tidak perlu dibahas menyebabkan dia jatuh ke dalam khudlan. Apa itu khudlan? yakni muqabalatun nasr yang berlawanan dengan pertolongan, artinya tidak ditolong. al herman fi dover, dhufur, terhalang dia tidak bisa mendapatkan keberhasilan. Wa sesat fi istiqamah, yang merupakan lawannya istiqamah. Berarti dia akan sesat akan terhalang dari kebenaran dan akan diacuhkan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya terkandung dalam makna khudlan ini. Siapa yang membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan ilmu kalam, ilmu mantik dan dengan melampaui batas, maka dia akan tertimpa khudlan, tidak ditolong oleh Allah, tersesat, menyimpang dan tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal hadaru kullal hadar min dzalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Maka kata musannif kembali pada ucapan matan, ucapan musannif, fal hadar kullal hadar maka hendaklah berhati-hati dengan segala kehati-hatian. Dari yang demikian, nadharan wa fikran wa waswasatan Hati-hati dengan benar-benar hati-hati dengan segala kehati-hatian dari tiga-tiganya. Ini dari tiga sisi. Berhati-hati dari mubalaghah fil qadari bi'aqlih. Apakah dalam bentuk nazaran ketika kamu berdebat itu nazar, munazarah. Atau fikran pemikiran yang demikian atau waswasatan. Kalau waswasah masih dalam hati kamu nggak membahas, saya nggak membahas. Tapi ketika kamu bersendirian, kamu ngelamun. Apa nggak begini, apa nggak begitu. Memikirkan tentang masalah tadi dengan akalnya. Ini sama. Hanya saja masih dalam hati disebut waswasa. Bisikan-bisikan dalam hati. Ada yang sudah terucap. Pemikiran saya begini, pemikiran saya begitu. Saya pikir begini, saya pikir begitu. Ada lagi tingkatan yang paling berbahaya berdebat adu argumen, bantah-bantahan, debat kusir, ini munawarah. Maka hati-hati dari perkara ini. Hati-hati dari membahas-bahas perkara ini berlebih-lebihan. Apakah dengan berdebat atau dengan berbicara dengan ucapan-ucapan kamu dari pikiran kamu. Atau jangan kamu kemudian was-wasa dalam hati. Memikir-mikirkan perkara yang sungguh kalian gak akan sanggup memikirkannya. Apa itu? Memikirkan kekuasaan Allah yang sangat luas. Yang luar biasa Kalian bebas memilih, bebas bebas menentukan apa yang kamu mau, tetapi tetap nggak lepas dari apa yang sudah Allah tentukan. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ja'ana nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Datang kepada kami seseorang atau beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasaluhu, mereka semuanya bertanya kepada Rasulullah sallam. Inna najidu fi anfusina ma yata'azzam ahaduna an yatakallam bih. Sungguh kami mendapati pada diri-diri kami sesuatu. Ma yata'azzam ahaduna an yatakallam bih yang salah seorang kami merasa besar kalau untuk berbicara dengannya. Perhatikan pertanyaannya. Beberapa orang ternyata sama. Punya pikiran dalam hatinya. Punya pikiran dalam dirinya. Sesuatu yang gak sampai hati dia untuk bicara. Yang terlalu mengerikan. Sehingga dia gak, gak bisa untuk mengungkapkan dengan lidah. Nabi SAW berkata, Awaqad wajadtumuhu? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Apakah kalian sudah mendapatkan seperti itu? Qalu na'am. Mereka semua menjawab, iya, kami mendapatkannya. Qala dhalika iman. Kata Nabi, itu adalah keimanan yang jelas. Sarihul iman. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Dengan nomor hadis 132. Apa makna sarihul iman? Sarih, jelas, itu adalah sejelas-jelas keimanan. Yani isyara biqawlihi dhalika sarihul iman ila ta'adum an yatakallamu bih. Dari sisi mana dikatakan iman yang sungguh-sungguh? Dari sisi orang itu ya ta'adum merasa besar untuk mengucapkannya. Apa merasa besar untuk mengucapkannya? Apa maknanya? Apa yang kalian pahami? merasa besar untuk mengucapkannya itu adalah dia merasa kalau saya ucapkan mengerikan. Khawatir kufur, khawatir sesat, khawatir menyimpang. Tidak berani mengungkapkannya. Yang dikatakan sorihul iman bukan pikiran tadi. Yang dimaksudkan sorihul iman adalah dia merasa besar untuk mengucapkannya. Itu sorihul iman. Iya kan? Itu sorehul iman. Adapun mereka-mereka yang ul iman, orang-orang yang lemah imannya atau tidak mempunyai iman seperti para munafikin, enteng untuk berkata. Enteng untuk berbicara dengan apa yang ada dalam hatinya. Islam kan begini. Islam kan begitu. Disebutkan dengan seenaknya. Bukankah begini? Bukankah begitu? Kalau begini berarti begitu. Kalau begitu berarti begini. Enteng mengucapkannya. Padahal kita sendiri orang yang memiliki iman yang segini ini di bawahnya para sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya tabi'in, tabi'in, di bawahnya para ulama. Nggak tega mengucapkannya. Mereka enteng mengucapkannya. Na'udzubillah. Mereka jangankan perkara-perkara yang seperti itu. Mereka dengan enteng berkata di sana, di kampusnya, dengan enteng menyatakan anjing hu akbar, anjing maha besar katanya. Adakah orang mukmin yang tega mengucapkan kayak gitu? Subhanallah ya amma yaqulun, subhanallah ya amma yaqulun. Kalau dia tidak punya iman sama sekali alias kafir, wajar. Wajar dia. Apalagi ateis yang menentang seluruh umat beragama, bukan hanya menentang Islam, menentang semua umat beragama. Sehingga tokoh ateisme dia berbicara 6 menit khutbah terpendek sepanjang sejarah. Tetapi khutbah 6 menit itu menggemparkan dunia, bukan hanya kaum muslimin, kaum Kristennya sendiri, kaum Yahudi semuanya marah. Kenapa? Nggak punya iman, sehingga lancang berbicara dan menyatakan aku tantang engkau wahai Tuhan. Itu ucapannya ateis. Ada orang yang berpikiran tidak seperti itu seremnya, tetapi karena punya iman, nggak berani mengungkapkan. Hanya terpikir saja. Kata Nabi, "Dzalika sarihul iman." Kalau kamu masih terpikir dan nggak berani mengucapkannya, berarti kamu masih mukmin. Berarti kamu masih mukmin. Kalau punya pikiran-pikiran jelek, ucapkan, ini syaitan rajim." Kata Nabi Allah Shallallahu Alaihi dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa nanti akan datang syaitan kepadamu menyatakan man khalaqahada, man khalaqahada. Siapa menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai pada akhirnya setan akan berkata siapa yang menciptakan Allah. Kalau datang kepada kamu pikiran seperti itu, ucapkan tu billah. Katakan aku beriman kepada Allah dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan ucapkan tu billah. Aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tentunya ada ucapan-ucapan atau pikiran-pikiran lain yang dilemparkan oleh syaitan ke benak-benak kita atau ke hati-hati kita yang tentunya ya ta'azam alaina anda takkan lebih Tentunya kita merasa besar untuk diucapkan. Nggak berani mengucapkannya. Ini berarti sarihul iman. Masih ada keimanan yang jelas padanya. Wali muslim, dalam riwayat muslim ini. Aydan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi dari Abu Hurairah, riwayat berikutnya walaupun dalam Sahih Muslim juga, tetapi dari Ibnu Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil waswasah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang waswasah. Bisikan-bisikan hati. Waswasah adalah bisikan hati. Fakal maka Nabi menjawab, tilka mahdul iman. Itu adalah iman yang murni. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, huwa bimana hadis Abi Hurairah. Hadis ini juga sama, semakna dengan hadis Abu Hurairah tadi. Ketika mereka bertanya Rasulullah, kadang-kadang terpikir oleh kami pikiran-pikiran yang mengerikan, yang kami nggak tega mengucapkannya, nggak mampu mengucapkannya, mengungkapkannya. Kata Nabi, itu adalah iman murni. Itu adalah sarihul iman. Dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa inna waswasatan nafsi au mudafa'atu waswasiha bimanzilatil muhadatsatil kaina bain Karena sesungguhnya bisikan-bisikan jiwa atau membantah dan menolak waswasa yang ada pada jiwa itu kedudukannya sama dengan pembicaraan dua orang. Kedudukannya sama dengan al-muhadatsah al-kaina bainasnain. Seperti pembicaraan yang terjadi antar dua orang. Famudafa'atul waswasatus syaitan wasti'dhamiha sarihul iman. Sedangkan menolak bisikan-bisikan yang dari syaitan yang sifatnya syaitaniyah, waswasah syaitaniyah wasti'dhamiha bahkan menganggap besar bisikan tadi itu adalah inti keimanan. Itu adalah sarihul iman wa mahdul iman dan itu iman yang murni. Ada bisikan-bisikan dalam hati dari syaitan dan kita menganggap itu besar. Itu mengerikan. Gak mampu dia mengucapkannya, gak berani dia mengucapkannya. Maka itu justru intinya keimanan. Itu adalah sarihul iman, iman yang jelas. Kalau saja dia tidak memiliki iman atau lemah imannya, mungkin akan terucap di mulutnya dan kemudian membuat ragu bukan hanya dirinya, tapi setiap orang yang mendengarnya. ahlul balal. Dijuluki oleh Allah fi qulubihim zik. Alladzina hum fi qulubihim alladzina fi qulubihim zik, yaitu yang di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kira-kira? Kata para ulama, penyakit yang ada pada mereka adalah zaik, penyakit yang ada pada mereka adalah raib, keraguan dan syak. Keraguan. Karena mereka ragu, kurang yakin, maka mereka berpikir mungkin ke sana maknanya, mungkin ke sini, jangan-jangan ini, jangan, jangan diselewengkan maknanya kepada makna lain. Karena hatinya nggak mau terima. Ini kemudian ahlul ahwa, ahlul zair, ahlul syak. Adapun ahlul iman ketika terpikir pikiran-pikiran yang mengerikan dalam hatinya nggak berani mengungkapkannya. Tanya kepada Nabi pun dengan cara bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendapati dalam hati-hati kami sesuatu yang sungguh kami nggak berani untuk mengungkapkannya dengan lisan-lisan kami." Apa itu? Dikatakan tilka sarihul iman. Itu adalah inti keimanan. Yani engkau masih memiliki keimanan, merasa besar dengan bisikan-bisikan syaitan yang ada dalam hatinya. Qala Hadhihi tariqatu sahabah radhiyallahu taala anhum tabi'in lahum ihsan. Demikianlah cara para sahabat dan juga caranya para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس itu jalannya sahabat, jalannya tabi'in. Pikiran-pikiran syaitaniyah nggak keluar. dari hatinya. Dibantah, ditentang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Enggak keluar dari mulutnya, enggak keluar dari lidahnya. Masya Allah. Tetapi setelah generasi-generasi terbaik ini lewat, setelah generasi-generasi utama, generasi ahlus sunnah, generasi mukminin lewat, muncul wa khalafa min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka muncul khalaf. Khalaf itu memiliki dua makna. Khalaf artinya mengikuti di belakang, uh, bukan mengikuti di belakang. Khalaf bermakna datang setelah mereka. Itu khalaf. Tetapi bermakna juga makna yang kedua. Khalaf bermakna menyelisihi mereka. Lihat Sekarang ada orang jalan di depan. diikuti, diikuti oleh orang di belakang. Kalau diikuti dengan sama, diikuti dengan sama caranya, sama jalannya, maka dalam bahasa Arab disebut taba'ahu. Disebut taba'ahu, mengikuti. Tetapi kalau ada orang jalan di depan, yang di belakangnya ada lagi yang lain, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu tidak dikatakan taba'ahu, dikatakan khalafa, menggantikan yang depan. Karena kalimat khalafa bermakna mukhalafah. Mukhalafah artinya menyelisihi, yukhalif. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan generasi yang jelek, Allah sebutkan dengan khalafa. Tetapi ketika menyebutkan generasi yang baik yang mengikuti salafnya disebutnya bukan dengan khalafa, disebutnya dengan tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan. al awwalun minal muhajirin wal ansar. Apa kata Allah selanjutnya? Walladzina tabauhum bi ihsan dan yang mengikuti mereka. Disebutnya tabi'in. Tetapi ketika Allah menggambarkan yang di belakang yang jelek-jelek, Allah tidak mengatakan dengan kalimat tabahum, menyatakan dengan kalimat khalafa. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka ada generasi lain. Fakalafan min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka ada generasi lain yang adha'us salah wattaba'us syahawah yang mereka menyia-nyiakan salat dan juga mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati kesesatannya. Setelah menceritakan tentang para anbiya, setelah menceritakan orang-orang saleh, setelah menceritakan bagaimana mereka menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah gambarkan mereka para tayyibin, salihin, mukminin, Allah katakan wa khalafa min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka ada khalaf. muslimin yang saya mati Yang tidak seperti pendahulunya, yaitu menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kembali pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah. Qala maka cara para sahabat dan tabi'ina lahum dan yang mengikuti mereka dengan ihsan adalah menyimpan atau bukan menyimpan, menahan diri untuk mengucapkan bisikan-bisikan syaitan yang terbersit di benaknya. Cara para sahabat dan tabi'in dan tabi'in lahum ihsan adalah tidak membuka, tidak mengucapkan apa yang terpikir di benaknya dari pikiran-pikiran syaitan. Tapi justru dibantahnya sendiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan kemudian disimpan atau dibuang. Tidak kemudian diucapkan. Namun khalafa min ba'dihim khalfun. Ternyata di belakang mereka ada kelompok lain yang tidak mengikuti salafnya. Sawadul awraqa bitilkal wasawis. Mereka justru memenuhi kertas-kertas dengan seluruh waswasah mereka. yakni menulis apa yang dipikirkan di otaknya dari wasawis syaitan ditulis. Ya. Qal allati syukuk wa syubah. Yang semuanya dalam bentuk syukuk, syak, syak, keraguan, keraguan, wa syubah. Dan syubhat, syubhat. Jamaknya syubah. Bal wasawadul quluba bahkan bukan hanya memenuhi kertas-kertas tetapi juga memenuhi hati-hati mereka dengan berbagai macam pikiran-pikiran itu. Dan bukan hanya hati-hati mereka, tetapi memenuhi hati-hati orang lain dengan pikiran-pikiran jeleknya, dengan subhat-subhatnya, dengan wasawisi syaitaniyah, dengan waswasah-waswasah syaitan. Bisa terbayang siapa ini digambarkan? Mereka lah ahlul ahwa, ahlul bid'ah wa dalalah. Terpikir di benaknya. Jangan-jangan ini. Itu masih di hati. Terpikir. Bukannya dibantah sebagaimana salafus salih. Bukannya dipertanyakan kepada para ulama. Tetapi justru dia tulis. Subhanallah. Saya merasa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Terpikir di benak saya satu pikiran yang sangat bagus yang cemerlang, sungguh tidak diberikan kepada para sahabat juga tabi'in, tidak juga tabi'it tabi'in. Gak pernah diriwayatkan oleh mereka mereka itu tafsir ayat ini. Ternyata saya dibuka oleh Allah pikiran saya untuk bisa memahami ayat ini dengan pemahaman yang lain, tidak seperti mereka. Astagfirullah. Malah bangga dan merasa dirinya lebih hebat dari sahabat. Ternyata dalam tafsir-tafsir tidak disebut. Dalam ucapan para tabiin tidak disebut. Para ulama tidak menyebut. Berarti ini memang kehebatan saya. Terpikir di benak saya satu makna yang lain yang tidak pernah disebut oleh mereka. Harusnya kalau ada pikiran seperti itu, istighfar, astagfirullah. Ini pemikiran sesat. Bid'ah, muhdasa, bukan bangga. Langsung dia cetuskan dalam bentuk tulisan makalah. Masukkan ke koran. yeah. Pikiran cemerlangnya katanya dalam tanda petik. Bukan cemerlang, gelap gulita. Siapa yang menyambut pertama kali tulisan dia? Khalis Majid. Wah, ini orang cerdas. Diundang ke para Madinah. Coba kamu sampaikan apa pikiranmu yang kamu tulis di koran kemarin. Kami ingin mendengarnya. Diangkat, diangkat, diangkat, dianggap hebat. Qanibina Allah. Lihat yang menyambutnya, lihat yang menangkapnya, lihat siapa yang senang dengan itu. Para syaitan al-ins. Para setan-setan manusia. Harusnya seperti para sahabat dan tabi'in. Ya ta'awam merasa besar untuk mengucapkannya. Ah, tidak pantas. Siapa saya, siapa salam? Siapa saya, siapa para sahabat, siapa tabi'in. Kalau mereka tidak menyebutkannya, apalagi saya. Saya nggak berani. Ini nggak beraninya ini mana ya taawam anyatakan lebih merasa besar untuk mengucapkannya merasa tidak berani untuk mengucapkannya maka ini sorehul iman tetapi khalafa min ba'dihim khalfun tetapi generasi di belakang ini naudzubillah justru menyelisihi generasi pertamanya memenuhi kertas-kertas saya terjemahkan memenuhi walaupun kalimatnya sawadu sawadu itu menghitamkan tetapi maknanya menghitapkan kertas itu dipenuhi dengan tulisan, tulisan, tulisan, tulisan. Itu disebut sawadu. Sama dengan sawadul qulub. Memenuhi hati dengan pikiran-pikirannya. Wajadalu bil batil liyudhidu al haqq. Kemudian mereka berdebat, berbantah-bantahan. Berhujjah dengan kebatilan untuk melawan kebenaran. Inna wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang tidak memiliki iman atau orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang sangat amat lemah keimanannya sehingga lancang, berani untuk mengungkapkan semua pikiran-pikiran jeleknya, pikiran-pikiran syaitan, pikiran-pikiran iblis. Ucapan-ucapan mereka, na'udzubillah. Pernah saya mendengar dari mereka, ucapan-ucapan seperti itu. Saya heran, kenapa kok dia lancang membuat bingung umat dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau nggak bisa, berarti Allah tidak kuasa mutlak. Astagfirullah. Goblok yang sangat plus kufur goblok yang sangat dan plus kekafiran. Harusnya kalimat seperti itu hanya di pikiran dia, buang jauh-jauh auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu kalau oleh seorang yang memiliki ilmu sedikit saja tentang akidah tauhid, dia akan paham bahwa kekuasaan Allah beriringan dengan irada. Allah bisa menciptakan apapun sekehendaknya, mutlakon seluruhnya apapun sebesar apapun bisa. Dan menciptakan apapun yang sebesar apapun bisa bagi Allah lo berarti ada yang lebih besar? Tidak ada. Tidak ada. Karena Allah tidak mau menciptakan yang lebih besar. Mau apa? Ya. Iya kan? Allah kalau mau, Allah bisa menciptakan apapun. Ya. Tapi sudah dikatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu contoh yang mengerikan. Saya mengucapkan dari ragu-ragu. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat itu yang terpit, berpetik di kepala ini. Jangan diucapkan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhat-subhat syaitaniyah akan muncul di benak-benak seseorang kadang-kadang dari orang lain, kadang-kadang dari syaitan langsung di pikirannya. Iya ya, Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Apalagi berkaitan dengan takdir, muncul bisikan-bisikan syaitan, bukan hanya satu bisikan, wasawis, sekian banyak waswasah. Berarti untuk apa beramal? Berarti, berarti, berarti. Terah. Dak. Dak berarti berarti tadi di tempatmu di negerimu. Tinggalkan di tempatmu. Yang demikian adalah manhajnya para ulama ahlus sunnah. Ketika ada seorang yang bertanya, kemudian muncul pertanyaan iftiradi. Atau pertanyaan iftiradi. Laukana kata gimana? Laukana kata bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau nanti kita pindah ke bulan bagaimana? Kalau kita nanti begini bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Maka jauh oleh para ulama, "Trahilau fil Yaman." Tinggalkan laumu di Yaman. Ini orangnya kebetulan dari Yaman. Tinggalkan laumu di Yaman sana. Jangan bawa ke sini. Apa maknanya? Nanti kalau sudah terjadi, kamu tanyakan. Kalau belum terjadi, nggak perlu pakai lau kalau, kalau, kalau. Ini termasuk ta'amuk. Oh, termasuk ta'amuk. Berdalam-dalam pada perkara apa yang tidak perlu. Mereka membahas sampai perkara-perkara yang seperti itu. Berarti kalau nanti kita hijrah ke bulan, kita sholatnya berbaring. Karena menghadapnya ke atas. Buminya ada di atas sana. Karena ini adalah penyakit-penyakit mereka. Yang senang ta'amuk senang membahas-bahas perkara yang seperti itu, yang belum terjadi atau perkara yang dalam keadaan iftiradi. Iftiradi itu masih anggapan-anggapan kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Kembali kepada ucapan al-musannif, eh, ucapan syarih rahimahullah. Bal sawadul quluba wa jadalu bil batil yudhidi bil haq, liyudhidu bihil haq. Maka muncul generasi tadi, generasi-generasi yang tidak mengikuti salafnya, sehingga mereka memenuhi kertas-kertas dengan penuh waswasah-waswasah. Pikiran-pikiran jelek yang dituang di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan dituangkan ke hati-hati kaum muslimin. wajadul bil batil. Kemudian berbantah-bantahan, berdebat, berhujjah dengan kebatilan. Melawan kebenaran. Walidhalika asy syekh rahimahullah. Fi dhammil khawd fil kalam fil qadar. Wal fahs anhu. Oleh karena itu syekh atnaba berpanjang lebar dalam masalah ini. Berpanjang lebar dalam masalah dhammul khawd fil kalam. Berpanjang lebar dalam mencerca. Menggambarkan betapa jeleknya kita masuk ke dalam ilmu kalam. Betapa jeleknya kita membahas dalam masalah takdir dengan ilmu filsafat. Lihat al-khawd fil kalami fil qadari wal fahsi anhu. Yani beliau mencerca, melarang agar jangan kita berbicara dengan hawa nafsu kita, berbicara tentang takdir, berbicara tentang berbagai macam yang berkait dengan takdir wal fahsy anhu membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas sekitar masalah takdir dilarang oleh beliau oleh syekh wa atnaba dan berpanjang lebar tidak hanya satu kalimat tapi terus diulang lagi diulang lagi diulang lagi wa an aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah semoga Allah meridai beliau bahwa beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Ar-rijal abghadur rijal ila Allah al-aladul khusam. Abghadur rijal ila Allah sejelek-jelek yang paling dibenci oleh Allah dari kaum laki-laki ini dari seseorang adalah al-aladul khusam. Al-alad al-khusam. Yang paling kaku, keras, tukang debat. Itu paling tidak disukai. Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana haddatsana Muawiyah, haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Dawud ibni Abi Hind an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddih. Qal beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam data yaumin wan nasu yatakallamuna bihi. Rasulullah SAW keluar kata Aisyah. Ternyata di luar manusia sedang memperdebatkan takdir, sedang memperdebatkan masalah takdir. Qala fa'aka annama tafaqqa fi wajhihi habbar rumman al ghadab. Kata Aisyah, sungguh sepertinya tafaqqa'a fi wajhihi habbar rumman. Seakan-akan di mukanya itu seperti biji dari buah delima. Buah delima di dalamnya kan ada biji-biji yang merah-merah itu. Ya, di mukanya memerah. Seperti butiran-butiran yang ada dalam buah e, eh, rumah minal ghadab karena marahnya, mukanya memerah karena marah. Qala faqala lahum maka berkata Rasulullah SAW kepada mereka yang sedang memperdebatkan masalah takdir. Qala lahum malakum tadribuna kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Bihadza halaka man kana qablakum. Bagaimana kalian memperdebatkan atau mengadukan antara ayat Allah dengan ayat lainnya antara sebagian ayat Allah dengan sebagian yang lainnya. Bihada halaka man kana qablakum. Sungguh dengan ini hancurnya orang-orang sebelum kalian. Hancurnya orang-orang terdahulu adalah memperdebatkan kitab ba'daha bi Memperdebatkan ayat-ayat Allah sebagian dengan sebagian yang lain. Yang satu menyatakan sudah Allah menyatakan kullu syai'in qadar. Katakan nggak bisa, karena Allah menyatakan wahadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kita bisa memilih. Ya, tapi kan Allah katakan kullu syai'in biqadar. Ayat dengan ayat, apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Ini berbicara masalah takdir, ini berbicara masalah ikhtiar. Takdir Allah pasti dan ikhtiar manusia ada. Siapa yang tidak mengingat, siapa yang tidak percaya adanya ikhtiar, maka dialah jabriyah. Dan siapa yang mengatakan ada ikhtiar dan gak ada takdir, maka dia qadariyah. Selesai. Maka ahlu sunnah mengimani qadar dan mengamini pula adanya ikhtiar yang Allah berikan pada manusia. Silahkan. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Silahkan kalian pilih. Qul وما تشاءون إلا أن يشاء الله tetapi apa yang kalian kehendaki itu semuanya di bawah kehendak Allah. Silahkan kalian memilih dan tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Dan ini bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi syahid dalam hadis ini marahnya Rasulullah SAW. Marah melihat mereka, mereka yang memperdebatkan masalah takdir. Kalau engkau melihat orang memperdebatkan masalah takdir tinggal. Jangan duduk di situ, Jangan ikut nimbrung, jangan ikut bicara. Tetapi kalau engkau ditanya tentang masalah takdir, jawab secara ilmu, secara ilmiah, kalau Allah kalau Rasul selesai. Enggak perlu panjang-panjang. Qal fama ghabit ghabittu nafsi bimajlisin fihi Rasulullah sallam lam ashhadhu bima ghabit nafsi Bidalik al-majlis inni lam ashhadhu wa rawahu Ibnu Majah أيضا <clears throat> Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Shu'aib dari ayahnya. Setelah ayahnya menyampaikan hadis ini, dia menyatakan sungguh aku tidak pernah menyesali Majelis yang ada di sana Rasulullah SAW seperti majelis ketika itu. Namanya majelis ada Rasulullah SAW selalu indah. Tapi saat itu majelis ada Rasulullah SAW datang. Tetapi sungguh paling aku sedihkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW marahnya bukan main. Sampai menyesal harusnya nggak nggak berbicara masalah itu. Semestinya kami tadi nggak bicara masalah itu. Ini menyesalnya para sahabat. Sungguh, nggak pernah aku menyesali majlis-majlis bersama Rasulullah SAW, kecuali majlis-majlis itu tadi, yang ketika Rasulullah datang beliau marah-marah. Kenapa? Aku waktu itu, atau kami waktu itu berbicara dan memperdebatkan masalah takdir, sehingga Rasulullah SAW memerah mukanya, sampai diriwayatkan seperti biji-biji buah delima. Merahnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فما استمتعتم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فما استمتعتم كما استمتع الذين من قبلكم من قبلكم بخلاقهم kalian tidak mendapatkan kesenangan seperti kesenangan mereka-mereka yang sebelum kalian dengan khalaqihim dengan apa yang diberikan kepada mereka dari bagian mereka. Wa khuttum kalladhi khadu. Tadi dengan nafiah ya. Harusnya bukan. taatum. silahkan. Kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang dengan bagian mereka, akhirnya kalian khuttum kalladhi khadu. Akhirnya kalian khawb seperti yang pernah terjadi pada orang sebelum kalian. Khawb maknanya berjalan tanpa ilmu. Khaut masuk pada sesuatu dalam keadaan tidak tahu ilmunya. Khaut maknanya dia menebak-nebak dalam gelap. Itu mana khaut. Khana azakumullah. Yahudu itu berbicara dengan serampangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, la taq'udu ma'hum ba'da Dikra ma'al qaumidh zalimin. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini dengan kaum yang zalim. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang ucapan-ucapan yang khawd. Ucapan tanpa ilmu. Maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Sampai mereka yakhudu pakai kalimat khawd juga. Yakhudu fi hadithin ghairih. Sampai mereka berbicara lain bukan bicara agama. Kalau kalian mau nebak-nebak berbicara tentang masalah ini, kenapa kok bisa ada suaranya radio ini? Oh mungkin ini ada kelistriknya atau mungkin ada. Silahkanlah. Tapi kalau agama nggak bisa demikian, oh kayaknya begini, kayaknya nggak bisa. Kalau Allah wa kalau Rasul harus dengan dalil, dengan hujjah, dengan riwayat, dengan ayat, dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasulnya. Nggak bisa dengan khawd. Karena kata Allah, kalau kalian mengikuti jejak mereka, Kalian ingin bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang atau kalian ingin mendapatkan seperti apa mereka dapatkan? Akhirnya kalian khutum kalladhi khadu. Akhirnya kalian berjalan tanpa ilmu seperti mereka dulu berjalan tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, menebak-nebak agama. Barangkali saja diterima oleh Allah. Barangkali saja bisa mengantarkan ke dalam surga. Barangkali saja bisa menambah-nambah pahala. Astagfirullah. Perkara jannah dan nar perkara yang pasti. Perkara yang pasti. Bukan perkara yang ragu-ragu. Maka jalan menuju jannah harus dengan perkara yang pasti. Karena masalahnya nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Oh, ternyata salah. Kita ulangi. Nggak bisa. Kalau kamu tebak-tebakan masalah dunia, coba kita pakai ini. Kalau nggak bisa, pakai ini. Kalau nggak bisa, pakai ini. Ya silahkan. Itu masalah dunia bisa diulang. Tapi masalah perjalanan menuju akhirat sampai ketika mati menghadap Allah ternyata salah. Apakah bisa diulang? Tidak bisa. Sampai nangis darah sekalipun menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin. Tidak bisa. Tidak akan dikembalikan oleh Allah SWT. Walaupun meratap meminta pada Allah Subhanahu wa taala farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikannya Allah ke dunia sebentar saja, tidak bisa. Kalau begitu, sekarang kita beramal dengan amalan yang saleh untuk mendapatkan jannah harus dengan sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti adalah apa kata Allah, apa kata Rasul dalam hadis yang sahih. Tidak ada lain. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh, ridwanullah alaihi majma'in. Kalau pakai tebak-tebakan barangkali saja, barangkali saja, naudzubillah. Yang terjadi adalah sesat dan itu yang dikatakan khuttum kalladhi khadu. Al khalaq maknanya nasib. Bi khalaqihim ini bagian mereka. Qala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan bagi mereka di akhirat tidak mendapatkan khalaq bagian. Aisyam taatum binasibikum kama stamta'al min qablikum binasibihim. Yani kalian bersenang-senang dengan bagian yang Allah berikan pada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari bagian mereka. Wa khutum kalladhi khadu. Kemudian kalian berjalan tanpa petunjuk sebagaimana orang terdahulu berjalan tanpa petunjuk. Aikal ladhi khawdu. Yani kalian seperti mereka terdahulu sama. khawdu. Aukal fauji awil sinfi awil jil alladhi khawdu. Yani seperti golongan mereka. Atau seperti jenis mereka. Atau seperti generasi mereka. Fauj adalah satu gelombang manusia. Asin satu jenis manusia. Atau jil satu generasi manusia yakni seperti generasi mereka. Wa jama'a subhanahu wa ta'ala al istimta' bi khalaq bil khalaqi wa al khawd li'anna fasaduddin imma fil amal wa imma fil i'tiqad. Kenapa digabungkan di sana? Oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Al-istimta' dengan al-khawf. Al-istimta' itu bersenang-senang. Sedangkan al-khawd adalah berjalan tanpa ilmu. Apa maknanya? Kenapa kau diiringkan bersama-sama? Kalian mengikuti mereka dalam dua hal itu. Dalam masalah istimta dan dalam masalah Naam. Kalau <clears throat> dikatakan di sini, di fasaduddin imma fil amal wa imma fil i'tiqad. Karena rusaknya agama itu bisa dari dua sisi. Bisa dari sisi pengamalan, bisa dari sisi keyakinan. Fal awal min jihati syahwat. Maka kalimat istimta pertama kali fastamta'tum hendaklah kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang. Ini syahwat. Ya, ini pengamalan-pengamalan kalian intinya adalah memuaskan hawa nafsu, bersenang-senang titik. Wasani sedangkan yang kedua yaitu khauf min jihati syubuhat. Dari sisi syubhat syubhat. Qanibina azakullah kaum muslimin yang hormat. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara. Kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian dari sisi ini dan sisi ini. Karena kesesatan agama ada dua sisi. Satu sisi syahwat, satu sisi syubhat. Syahwat itu terkandung dalam kalimat fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'u. Hendaklah Silahkan kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang. Ini syahwat. Kemudian wa kalladhi khadu dan kalian sembarangan berbicara, lancang dalam berpikir, lancang dalam menentukan perkara-perkara sebagaimana orang terdahulu. Ini masalah i'tiqad, masalah akidah. Oh berarti begini, berarti begitu. Menebak-nebak sendiri dengan pikirannya. Ini masalah akidah. Masalah prinsip-prinsip akidah dan pemikiran. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sungguh umatku akan mengambil jalan seperti jalannya generasi-generasi terdahulu Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in. Sahasta demi sahasta. Kata para sahabat, qalu mereka berkata, Farisun wa Rum, apakah Persia dan Romawi? Kata Nabi, qala faminan nas, famanin nas illa ulaik. Famanin nas illa ulaik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Yang ada di dunia waktu itu Romawi, Persia, dan kaum muslimin. Maka ketika ditanya apakah yang dimaksud adalah Romawi dan Persia, maka Nabi menjawab, Famaninna illa ulaik." Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La ya'tiyanna ala ummati ma ala bani Israil." Sungguh akan datang kepada umatku apa yang pernah datang kepada Bani Israel. Hazwan na'al bin na'al. Atau hazwan na'al bin na'al. Seperti sendal dengan sendal. Yang kanan mengikuti yang kiri, yang kiri mengikuti yang kanan. Hatta in kana minhu man ata ummahu alaniyatan. Kana min ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai hingga kalau di antara mereka ada yang mendatangi ibunya sendiri. yakni menzinai ibunya sendiri. Ala niatan terang-terangan. Niscaya pada umat ini juga akan terjadi yang seperti itu. Alhamdulillah. Wa inna bani Israel tafarraqu ala sinatain. Wa sabi'ina millah. Dan Bani Israel berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala salasin wa dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari mereka. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang selamat yang satu golongan itu ya Rasulullah? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah dan hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tafarraqat al yahud ala 71 firqah." Atau 72 firqah. Wan nasara misla dhalik. Akan berpecah Yahudi menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Demikian pula Nasrani berpecah menjadi satu 71 golongan atau 72 golongan. Watafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Beberapa hadis semuanya hampir bersamaan bahwa umat ini akan tertimpa apa yang pernah menimpa Bani Israel akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Yahudi dan Nasrani. Akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Romawi dan Persia, yaitu kesesatan, perpecahan, penyimpangan. Hadis lain. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله inna ahlal kitabain الكتابين fi dinihim ala على wa وسبعين millah Wa inna hadhihi al umma sataftariqu ala 73 millah. Dalam riwayat ini dari Muawiyah <clears throat> radhiyallahu taala anhu bahwa umat ini akan umat yang terdahulu ahlul kitabain Yahudi dan Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam ini juga akan berpecah menjadi 73 golongan yakni al-ahwa. Dalam hadis Muawiyah ada tambahan faedah ilmu yaitu kalimat fil ahwa. Kulluha finnar illa wahidah wa jamaah. Semuanya dalam neraka kecuali satu yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yang tadi disebutkan dalam berat sebelumnya dari Tirmidzi rahimahullah yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Wa akbarul masail allati waqa'a fiha al-khilaf al ummah mas'alatul qadar. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Kaitan dengan pembahasan kita adalah bahwa kebanyakan perpecahan disebabkan dalam masalah takdir. Wa qad al-kalam fiha ghayat dan sudah meluas pembicaraan tentang masalah takdir. Semakin meluas dan kemana-mana. Hampir semua aliran berbicara. Mu'tazilah berbicara masalah takdir. Menyimpang. Murjiah berbicara masalah takdir. Sesat. Jabriyah berbicara masa takdir sudah kalian tahu sesatnya. Qadariyah apalagi. mereka-mereka ini yang berbicara masalah takdir kemudian jadi sesat ketika mereka melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama khawdun bila ilmin, masuk berbicara tanpa ilmu. Yang kedua mubalaghatu fihi. Yang kedua berlebih-lebihan alias perkara yang tidak perlu dibahas. Perkara yang tidak perlu dibahas. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Kalau ini semua sudah takdirkan, lantas untuk apa kita beramal? Ini saja Rasulullah SAW tidak menjawab. Tetapi hanya menegaskan kembali syariat. Eh malu, Kullun muyasar li amalihi. Pokoknya beramalah. Karena semuanya akan beramal dimudahkan kepada amal yang sudah ditakdirkan. Ya. Terjawab belum kalimat? Terus untuk apa beramal? Belum terjawab. Tetapi Nabi SAW mengingatkan syariat. I'malu, i'malu, i'malu. Beramalah, beramalah, beramalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ucapkan juga demikian. Qul amalu fasayarallahu wa rasuluh. Beramalah, Allah akan melihatnya dan juga Rasulnya akan melihat kalian. Beramallah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, beramalah, beramalah. Apa makna kalimat i'malu? Makna kalimat i'malu adalah jangan kalian gugurkan syariat Allah. Jangan kalian gugurkan syariat Islam, syariat Quran wa sunnah. Ini halal, ini haram, ini harus, ini wajib, ini nggak boleh, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Itu semua kalian terapkan. Jangan dibatalkan. Adapun pertanyaan tadi, lantas untuk apa kita beramal? Seakan-akan untuk apa? Gak beramal. Ini gak, untuk apa ngapalin Untuk apa kita mengamalkan, untuk apa kita kerjakan kalau semuanya sudah takdirkan. Untuk apa usaha? Artinya seakan-akan usaha itu nggak perlu. <coughs> Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang paling bagus, paling tepat. Yang memang diperlukan oleh mereka dan diperlukan oleh kita dan seluruh kaum muslimin. Yaitu penegasan, i'malu, i'malu beramallah. Takdir kita imani, tapi kita nggak tahu takdir. Serahkan pada Allah Taala. Sekarang usaha, usaha, usaha, selesai. Kalau ternyata usahanya sudah maksimal, ternyata gagal, baru kita ingat. Qadar Allah. Ini sudah takdir Allah. Wa masya'afa'al. Mafhum. Sehingga usaha kembali setelah itu. Tidak putus asa dan selalu berharap pada Allah Taala semoga Allah takdirkan semoga Allah berikan pada kita keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.